Disebutkan di sini ibadatus salaf tentang syahidah itu mengandung makna-makna sebagai berikut. Pertama al-hukum menghukumi, al-qada memutuskan, al-i'lam pemberitahuan, al-bayan keterangan, al-ikhbar pemberitaan. Ini beredar di makna-makna ini. Kalimat syahidah. Wa hadhihi al-aqwal kulluha haqqun la tunafi bainaha dan kalimat-kalimat makna-makna dari syahidah semuanya tidak saling bertentangan dan semuanya memang terkandung dalam kalimat syahidah seperti dalam ayat syahidallahu annahu la ilaha illahu Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia ini bermakna dengan makna makna tadi Allah menghukum dengan satu hukum bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia Demikian pula qadha, keputusan Allah memutuskan bahwasanya tidak ada ilah kecuali Dia. Demikian pula i'lam, pemberitahuan. Allah memberitakan, mengumumkan bahwa tidak ada al-i'lam atau tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Wal bayan juga sama, keterangan pemberitaan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Maka ikhwan semua makna-makna syahidah Semua makna-makna syahidah yang disebutkan memang terkandung dalam makna kalimat ini. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Falaha arba' maratib. Maka dalam masalah syahidah memiliki empat tahapan. Yang pertama, tahapan pertama ilmun wa ma'rifatun wa i'tiqadun li sihhatil mashhud bihi wa thubutiha. Tahapan pertama harus ada terkandung di dalamnya ilmu pengetahuan, pengenalan, keyakinan di dalamnya terhadap kebenaran apa yang dipersaksikan. Terhadap subut ketetapan tetapnya apa yang dipersaksikan. Tahu, mengerti, mengenali dan yakin terhadap apa yang dipersaksikan. Ini tahapan pertama. Tahapan kedua harus ada pula takallumuhu bidalik pengucapan apa yang telah dipahami, telah diketahui tadi, apa yang telah diyakini tadi terungkap dengan lisan, dengan lidah atau dengan ucapan. Wa in lam yu'lim bihi ghairuh. Tahapan kedua diucapkan. Bal yatakallam biha ma Apakah diucapkan dengan memberitahu orang lain ataupun diberitakan pada dirinya sendiri ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها apakah diucapkan pada dirinya mengingat-ingatnya atau menuliskannya itu juga sama sebagai ikrar wa dan yang ketiganya an yu'lim ghairahu bima yashhad bihi tahapan ketiga memberitahukan yang lain yakni mengumumkan apa yang telah diyakininya dan telah diikrarnya di lidah diumumkan, diberitahukan bima yashhad bihi dengan apa yang dia persaksikan. Wa yukhbiruhu bihi wa yubayyinuhu. Dia mengkhabarkannya, dia menjelaskannya apa yang diyakininya. Di tahapan ketiga. Wa rabi'uha dan tahapan keempat an yalzamu bimadmuniha wa ya'muru bih wa ya'muruhu bih. Tahapan keempat hendaklah dia melakukan konsekuensinya mengamalkan apa yang dikandungnya dan menyuruh memerintahkan orang lain untuk menerapkan apa yang terkandung dalam kalimat persaksiannya. Kalau demikian tahapan-tahapannya yang empat, maka apakah tepat kalau dikatakan Allah syahida, Allah mempersaksikan? Kalimat syahidallahu أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia dan juga para malaikatnya mempersaksikan dan juga orang-orang yang berilmu para ulama mempersaksikan qaiman bil dan tegak dengan keadilan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Al-Aziz, Al-Hakim. Kalau azakumullah berarti syahidah dinisbatkan kepada Allah, kepada para malaikat dan kepada manusia. Kalau kepada manusia kita sering jelaskan bahwa manusia yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, mempersaksikan dengan la ilaha illallah, konsekuensinya dia harus bertauhid, harus beribadah kepada Allah dan jangan beribadah kepada yang lain. Baik, kalau syahid Allah, Allah bersaksi, apa maknanya? Katanya martabah yang keempat hendaklah melakukan konsekuensinya. Tentunya bagi Allah Subhanahu wa taala konsekuensinya berbeda dengan apa yang merupakan konsekuensi pada persaksian manusia. Artinya Allah Subhanahu wa taala memang yang paling layak, paling berhak untuk diibadahi, maka Allah pun mempersaksikan bahwa memang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dirinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan hamba-hambanya. Ini konsekuensinya. Maka Allah jadikan sebagai hukum, maka Allah jadikan sebagai suatu syariat, suatu agama dan diperintahkan pada manusia dan jin untuk beribadah kepadanya. Ini fi'l bi melakukan apa yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. syahadatullah subhanahu wa ta'ala li nafsihi bil والقيام tadammanat hadhihi al maratib maka persaksian Allah pun yang mempersaksikan tentang dirinya dengan tauhid, dengan wahdaniyah dan mempersaksikan dengan keadilan maka juga mengandung empat marasib tadi. Ilmuhu bidalik. Pertama ilmu dan pengenalan dan Allah Maha Tahu dan Maha Alim, Alamul Ghuyub. Allah Alimul Ghaib wa Syahadah, Maha mengetahui yang gaib dan yang syahadah, yang nyata. Maka Allah Subhanahu wa taala pada martabat yang pertama dialah justru yang a'lamul alami yang paling alim di seluruh alam. Wa takallumuhu bihi dan Allah Subhanahu wa taala mengikrarkannya dengan ucapannya. Maka Allah syahida. Syahid Allah. Karena Allah menyatakan dalam Al-Qur'an dan Al-Qur'an kalamullah wa qaulullah taala. Ucapan Allah dan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wa ikbaruhu li khalqihi bihi yang ketiga, memberitahukan, mengumumkan, memutuskan terkandung di dalam kalimat syahidah dan memang Allah memberitahukannya. Allah mengajarkannya pada manusia. Allah mengkhabarkannya, memberitakannya, menjelaskannya pada seluruh makhluk-makhluk manusia dan jin atau lain khususnya. Wa amarahum wa ilzamuhum dan Allah memerintahkan mereka atau wa amruhum wa ilzamuhum dan Allah memerintahkan mereka dan juga Allah mengharuskan semua para hamba untuk mentauhidkannya. Ini konsekuensinya. Berarti kalimat syahida harus ada empat perkara tadi. Fa'amma dijelaskan satu persatu dengan rinci oleh Asyarih Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Fa'amma martabatul ilm. Adapun kedudukan pertama, martabah ilmu. Fa'inna syahada tadammanatha daruratan. Maka tentu yang namanya persaksian mengandung ilmu, mengandung konsekuensi ilmu secara darurat, secara harus, secara aksioma. Tidak mungkin dikatakan persaksian tanpa ilmu. Tidak mungkin dikatakan syahadah tanpa pengetahuan. Saya mempersaksikan. Kamu tahu? Saya tidak tahu. tidak ya, bisa. Namanya persaksian harus dengan ilmu. Maka yang namanya syahadah tadammanatha daruratan, yang namanya persaksian mengandung ilmu secara keharusan. Wa illa kana syahid syahidan bima la ilma lahu bih. Karena kalau tidak ada ilmu, berarti orang yang bersaksi ini atau yang bersaksi dalam keadaan mempersaksikan sesuatu yang tidak diketahui. Persaksian dari orang yang tidak mengetahui tidak diterima. Persaksian dari orang yang tidak tahu tidak diterima. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Kecuali yang mempersaksikan kebenaran wa hum ya'lamun dan mereka dalam keadaan tahu, dalam keadaan berilmu. jalla, sehingga tidak cukup kalimat syahadah la ilaha illallah dalam keadaan dia tidak ngerti apa makna. Tidak cukup hanya ikut-ikutan ha ha ha la adri. sami tunnas nas yaquluna syai'an faqultuhu, enggak cukup diazab di kuburnya. Diazab orang tadi di kuburnya kenapa? Karena ketika ditanya man rabbuka man nabiyuk dalam keadaan dia nggak ngerti dan berkata ha ha ha la adri aku tidak tahu aku tidak tahu aku mendengar manusia berkata sesuatu aku ikut mereka apa artinya Artinya dia bersaksi dengan ikut-ikutan, nggak ngerti apa maksudnya, nggak ngerti apa maknanya, nggak ngerti apa konsekuensinya, nggak tahu apa makna kalimat la ilaha illallah, dan maha. paham. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku hanya mendengar manusia berbicara sesuatu, kemudian aku ikut mereka. Ini ucapan seorang yang diadab di kuburnya. Berarti itu menyebabkan adab. Orang tadi mempersaksikan tanpa ilmu. Allah sebutkan yang dikecualikan dari azab. Yang dikecualikan dari ancaman-ancaman Allah adalah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali yang mempersaksikan dengan kebenaran al-haq wa hum ya'lamun dan mereka dalam keadaan tahu, dalam keadaan berilmu. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebutkan disebutkan dalam hadis ala mithliha fashhad sambil menunjuk ke matahari. Namun sayang hadis yang dinukilkan di sini adalah hadis yang baik, hadis yang lemah. Sebagaimana disebutkan di sini dalam tafsirnya. Kalimat ala mithliha fashhad wa asyara ila syams diriwayatkan dengan sanad yang lemah bahwasanya ketika bagaimana aku bersaksi Rasulullah menunjuk ke matahari dan berkata untuk mempersaksikan seperti matahari ini. Jadi seperti kamu tahu tentang matahari. Saya yakin ini siang hari. Kenapa? Saya lihat sendiri matahari. Saya tahu sendiri matahari. Kalau namun tidak bisa jadi hujjah karena hadis baik. Ya. Kita langsung kepada yang kedua. Amma martabatut takallum. Adapun martabah yang kedua yaitu pengucapan. Yang namanya bersaksi adalah pengucapan. Ya. Kamu datang sebagai saksi tapi diam, nggak mau ngomong. Ya. Pokoknya saya tahu. Yang ngomong apa yang kamu ketahui, persaksikan. Nggak mau. Diam dia. Saya tahu, tapi saya nggak mau ngomong. Itu bukan persaksian namanya. Tidak disebut syahadah, bahkan lebih kepada kitmanul ilm. Sebaliknya, menyembunyikan ilmu. Berarti yang namanya syahadah persaksian harus ada pengikraran dan pengucapan. Wal khabar, pemberitaan, pemberitahuan Sebagaimana Allah SWT berfirman, وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون dalam surat Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang musyrikin. Musyrikin yang menganggap bahwa para malaikat itu adalah anak-anak Allah. dan mereka meyakini bahwa para malaikat anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala subhanahu wa taala amma yasifun amma yaquluna uluwan kabira maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan dikatakan di sini oleh Allah wa ja'alul malaikata alladhi hum ibadur rahmani inasa mereka menganggap para malaikat-malaikat yang sesungguhnya itu adalah hamba-hamba Allah dianggap sebagai anak-anak perempuan. Kata Allah, asyhadu khalqahum?" Apakah mereka menyaksikan penciptaannya? Satu tabu syahadatuhum akan dicatat persaksian mereka. Mereka ngomong, bukan bersaksi. Tapi kata Allah, satu tabu syahadatuhum akan dicatat persaksian mereka. Berarti ucapan mereka dianggap sebagai persaksian. Berarti yang namanya persaksian adalah ucapan. Mereka tidak berkata saya bersaksi para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah tidak. Mereka hanya menyatakan ini anak perempuan Allah. Ucapan. Tidak ada kalimat asyhadu. Tetapi Allah katakan satuktabu syahadatuhum wa yus'alun akan dicatat persaksian mereka. Berarti ucapan mereka dianggap persaksian. Faja'ala dhalika minhum syahadatan. Maka Allah jadikan ucapan mereka itu sebagai persaksian. Wa illam yatalaffadhu bilafzi syahadah. Walaupun dia tidak melafatkan lafaz syahadah. Tidak melafatkan kalimat ashadu. Tidak melafatkan kalimat saya bersaksi. enggak mengucapkan istilah dengan kalimat saya bersaksi. enggak. Hanya mengatakan, hakim, si pulang saya yang kerjain. Dia yang mencuri itu. Loh, kamu mempersaksikan persaksian dosa. Saya nggak bersaksi. Coba ngomong. Bagaimana? Berarti orang ini nggak ngerti apa maknanya persaksian. Saya nggak bersaksi. Saya nggak bilang saya bersaksi nggak. Dan saya nggak mau jadi saksi. Saya cuma ngasih tahu bahwa pelaku itu bulan Saya lihat sendiri. Bagaimana? Apakah orang ini bersaksi atau tidak bersaksi? Bersaksi. Itu namanya persaksian karena terkandung dalamnya ucapan. Terkandung dalamnya pemberitaan, terkandung dalamnya ilmu, dia ketahui. Terkandung di dalamnya ikrar di lidah. فجعل ذلك minhum syahada wa illam yatalaffahu bilafz syahada. Allah jadikan ucapan musyrikin itu sebagai persaksian walaupun kalimat mereka enggak ada kalimat syahada. Walaupun kalimatnya bukan asyhadu annal malaikata inatha. Tidak ada ucapan mereka saya bersaksi bahwa malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah tetapi ucapan mereka menunjukkan kalau mereka bersaksi. Wa yadduha 'inda dan mereka menyampaikan berita itu kepada orang lain berarti mereka mempersaksikan. Ama martabatul i'lan. Sekarang yang ketiga. martabat yang ketiga adalah pemberitaan, pemberitahuan. Saya tahu ini yang benar. Dan saya mempersaksikan. Itu ngomong sendiri. Saya mempersaksikan. Dan saya tahu betul dan saya yakin bahwa ini yang hak, ini yang benar, ini yang salah. Tapi ketika disuruh ikrar oleh orang, kamu bersaksikan demikian, nggak mau ngomong. Apakah bisa dikatakan orang ini dalam keadaan bersaksi? Tidak. Didatangkan di depan hakim juga dia. Sama seperti orang yang katanya sesungguhnya Islam itu hak. Sesungguhnya Allah itu Esa. Sesungguhnya mau muslim. Tapi ketika dia eh diajak masuk Islam, ucapkan syahadat di hadapan kaum muslimin. Tidak, aku nggak mau. Belum masuk Islam dia. Dalam keadaan diam sendiri dia. Kalau harus ada persaksian. Harus ada ikrar. Ishadu bi'anna muslimun. Persaksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerah pada Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. I'lam bil qawli wa i'lam bil fi'li. Yang namanya i'lam pemberitahuan dengan dua macam. Satu memberitahukan dengan ucapannya asyhadu an la ilaha illallah. Bagaimana seorang sahabat yang mendengarkan dari Rasulullah SAW nasihatnya dakwah tauhid, maka dia yakin ini hak. Ya Rasulullah, aku akan ucapkan di hadapan mereka. Maka dia datang ke Ka'bah di tengah-tengah musyrikin. Menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Sampai dipukul oleh mereka. Dianiaya oleh mereka. Sampai kemudian dia sembuh. Menyatakan lagi, ya Rasulullah aku akan katakan lagi pada mereka. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini namanya syahadah. Persaksian. Dengan apa? Dengan ucapan. Bisa pula pemberitahuan bukan dengan ucapan tapi dengan perbuatan. Bahkan ini juga diperintahkan. Berarti harus mengikrarkan dengan ucapannya syahadu la ilaha illallah. Dan harus mengikrarkan pula dengan perbuatannya. I'lam bil qawli wa i'lam bil fi'l. Wahada sya'nu kulli mu'limin li ghairihi bi amrin. keadaan semua orang yang memberitahu. Ya. Semua orang yang memberitahu, mesti dia akan memberitahu dengan dua dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Taratan yu'limuhu bihi biqaulih. Kadang-kadang dia mengatakan dengan ucapannya, awas demikian, awas demikian. Pemberitahuan. Kadang-kadang dia lari tanpa mengucapkan apapun, tutup pintunya, tutup kacanya. Pasti orang sekitarnya akan berkata, ada apa? Dan ikut menutup pintunya, ikut menutup jendelanya. Kenapa? Ada pemberitahuan. Dari siapa? Dari si bulan. Ada bahaya. Lo apa dia ngomong? Enggak dia enggak ngomong sama sekali. Cuma dia larinya, mukanya saya lihat. Kalau itu i'lam bi dararin. I'lam bi syai' madarrah. Bi syai' madarrah sesuatu yang membahayakan dia dia tahu. Bi khatarin azim. Qul maka yang namanya i'lam kadang-kadang biqaulihi wa taratan bi fi'lihi wa hadha kana man man ja'ala darahu masjidan wa li hadha kana man ja'ala darahu masjidan. Oleh karena itulah orang yang menjadikan rumahnya sebagai masjid. Tidak ngomong apapun. Dia buka pintunya, dia buka jendelanya, dia siapkan karpet-karpetnya, dan kemudian dia siapkan segala sesuatunya untuk masjid, dan kemudian dia adan. Kalau adan masih masih merupakan ucapan. Tapi ucapannya bukan pemberitahuan ini masjid, ini masjid bukan. Dia adan itu amal, وأذن للناس وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها kemudian silahkan salat silahkan salat semua orang salat di dalamnya maka ini adalah pemberitahuan dengan perbuatannya bahwa rumah dia telah dijadikan sebagai tempat salat wa illam yatalaffaz bihi walaupun tidak berbicara dengan lidahnya kalimat satu kalimat pun wa kadzalika man wajada mutaqarriban ila ghairihi bi anwa'il masar demikian pula kalau seseorang yang berupaya untuk mendekati seseorang lain, mendekati si fulan dengan hadiah-hadiah, dengan pakaian yang baru, dengan hadiah ini, dengan hadiah itu, dengan semua yang menggembirakannya diberikan. Pokoknya bagaimana si fulan gembira. Bukankah itu i'lam? I'lam bi yuhibbuh. Pemberitahuan bahwa dia cinta kepadanya. Dia suka kepadanya. Dia layani apa perlunya. Dia bikin gembira orang tersebut. Yakunu mu'liman lahu wa ghairihi anahu yuhibbu. Itu berita untuk yang diajak bicara atau untuk orang yang diberikan sesuatu tadi dan untuk orang lain bahwa dia cinta kepadanya. Orang lain tahu ini orang sangat cinta kepada istrinya. Kenapa? Selalu memberikan ini, memberikan itu, memberikan hadiah, selalu gembirakan istrinya. Masya Allah. Demikian pula ikhwan dengan ikhwan lainnya, seorang muslim dengan muslim lainnya, mendekatinya, senang padanya dengan perbuatan walaupun tidak menyatakan ini uhibbuka fillah walaupun tidak mengucapkan saya cinta pada bukan Allah tetapi dia sudah mengumumkan bahwa saya cinta kepadanya dengan apa dengan perbuatannya dengan sikapnya kenapa tentunya yang sempurna adalah dengan kedua-duanya. Beritahu dia, Anda uhibbuka Sehingga dia gembira dan dia akan menjawab ahabbakallah alladhi ahbabtani fi. Wa kadzalika bil aksi ini semua kebaikan-kebaikan. Demikian pula sebaliknya, orang yang selalu membuat kejelekan pada seseorang memberikan kejelekan-kejelekan, mengganggu, mengganggu, mengganggu. Itu pemberitahuan bahwa orang ini tidak suka pada si fulan. Wa kadzalika syahadatu Rabb azza wa jal. Demikian pula persaksian Allah azza wa jal mempersaksikan bahwasanya la ilaha illallah, la ilaha illahu. Allah mempersaksikan dirinya bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Dengan apa? Bil qawli wal fi'li. Wa bayanuhu wa i'lamu yakunu bi qawlihi taratan Allah menjelaskan, Allah menerangkan kadang-kadang dengan ucapannya. Wa bi'lihi ukhra dan dengan perbuatannya pada kesempatan yang lain. Fal qawlu ma ma arsala bihi rusulah wa anzala bihi kutubah. Dengan ucapan yaitu ucapan yang diturunkan kepada para rasulnya yang diutus rasulnya untuk menyampaikannya yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya ayuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik Wahai Rasul sampaikan apa yang diturunkan oleh Allah kepada kamu. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi? <clears throat> yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya adalah La ilaha illallah. <clears throat> dan disebutkan dalam Al-Quran berkali-kali. Tidaklah seorang Rasul diutus <clears throat> illa wahya ilaihi kecuali diwahyukan kepadanya annahu la ilaha illa huwa. Diwahyukan kepadanya tauhid Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Tauhid. Telah diutus di setiap generasi seorang rasul. Perintahnya adalah perintahkan pada manusia untuk beribadah kepada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. termasuk ayat yang sedang kita bahas. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah mempersaksikan Malaikatnya mempersaksikan dan ulul ilmi mempersaksikan bahwasanya la ilaha illahu tidak ada ilah kecuali dia, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini i'lam biqaul. I'lam dengan ucapan, pemberitahuan dengan ucapan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala juga mengikrarkan, memberitahukan dengan perbuatannya. Dengan apa? Dengan penciptaan langit dan bumi dengan penciptaan manusia, dengan penciptaan makhluk-makhluknya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Kisan. Syahidallahu al ajib wa al muhkamah 'inda khalqih annahu la ilaha illa hu. Allah mempersaksikan dengan pengaturan alam semesta. Allah mempersaksikan dengan pengaturan yang sangat menakjubkan, dengan perkara-perkara yang sangat pas, yang muhkamah, yang sungguh sangat sempurna ciptaannya itu semua mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah kecuali dia mempersaksikan bahwa tidak ada ilah nggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa taala demikian dikatakan oleh kita <clears throat> apa yang dikatakan oleh seorang penyair wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu segala sesuatu merupakan bukti bahwasanya dia hanya satu. Yang dimaksud tauhid bahwa segala sesuatu di alam ini gunung-gunungnya, sungai-sungainya, lembah-lembahnya, langit dan bumi dan semua apa yang Allah takdirkan di dalamnya semuanya bukti-bukti bahwa Allah hanya satu. Bahwa Allah yang berhak diibadahi hanya Dia. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Berarti Allah mempersaksikan la ilaha illallah dengan ucapannya dalam Quran dan dalam ucapan nabinya yang diutus. Dan Allah mempersaksikan dengan perbuatannya dengan penciptaan-penciptaan alam semesta. Dengan kesempurnaan-kesempurnaan apa yang diciptakannya. Ya, ini menunjukkan sangat pas, sangat lengkap, sangat hebat, sangat mengagumkan, menakjubkan ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى Dan termasuk apa yang merupakan persaksian Allah dengan perbuatan adalah apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an. Wa ma ma kana lil musyrikin an ya'muru masajid Allah syahidin ala anfusihim bil kufur. Qul Bukti bahwa yang namanya persaksian bisa dengan perbuatan yang namanya pemberitahuan itu bisa dengan perbuatan ketika Allah kisahkan tentang musyrikin. Musyrikin soknya kami akan ngurusi Ka'bah, kami akan ngurusi haram, kami akan menjaganya, kami akan begini, kami akan begitu. Allah katakan tidak mungkin. Maka nalil musyrikin an ya'muru masjid Allah. Enggak mungkin musyrikin akan memakmurkan masjid syahidina ala anfusihim. Kenapa? Kok mereka nggak mengumumkan masjid, persaksian mereka bahwa mereka itu kufur. Jadi persaksian persaksian maknanya apa? Pemberitahuan. Mengumumkan bahwa kami kafir. Kami nggak cinta masjid. Sehingga mereka-mereka musyrikin walaupun pernah tadinya dia sebagai muslimin kemudian jadi musyrikin masjidnya nganggur terbengkalai masjidnya dijadikan sebagai tempat yang jorok tempat kambing-kambing Jadi itu kejadian kejadian ketika kita melihat di Ambon sana betul-betul masjid itu terbengkalai sehingga seperti rumah yang akan ambruk dalam keadaan kotor penuh kotoran kambing dalamnya kenapa syahidina ala anfusihim bil kufri. Mereka mempersaksikan bahwa diri mereka kafir. Baik, persaksian dengan apa kira-kira? Apakah mereka bersaksi, ah, saya bersaksi bahwa saya kafir? Dengan apa persaksiannya? Bil dengan perbuatan itu, masjidnya tidak diramaikan, masjidnya dibiarkan terbengkalai, masjid dalam keadaan sampai seperti itu dengan berbagai macam kotoran-kotoran tidak dihormati sama sekali dan yang telah Allah azab di Pakistan sana ya, dengan azab yaitu ditenggelamkannya mereka ke dalam bumi ya. dalam keadaan terkubur mereka dengan tanah ya. kenapa masjidnya dipakai untuk jaipongan acara jaipongan di masjid kenapa syahidina ala anfusihim bil kufri mereka mempersaksikan diri mereka bahwa mereka kafir buktinya mereka dalam keadaan betul-betul menginjak-injak kalimat Allah. Menghinakan kalimat Allah dengan seperti itu. Jangankan sholat, nggak ada sholat. Tempat sholatnya dipakai oleh mereka untuk hura-hura, untuk kemaksiatan laki-laki perempuan di sana. Kemudian Allah ada mereka. Na'udzubillah min zalik. Dan sebagian mereka yang masih hidup, Alhamdulillah, kembali kepada Allah. Kembali sholat kembali bertauhid, kembali kepada sunnah, masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berarti ayat ini sebagai dalil bisa persaksian itu dengan hanya perbuatannya. Fahadihi syahadatun minhum ala anfusihim bima yaf'aluna. Maka ini adalah persaksian mereka terhadap diri mereka dengan perbuatan mereka. Para bin Allah Berarti yang namanya i'lam, namanya persaksian mengandung i'lam, pemberitahuan. Dan yang namanya pemberitahuan dengan ucapan juga harus dengan perbuatan. Wal maqsudu annahu subhanahu wa ta'ala yashhad bima ja'ala ayatihi al-makhluqah dalatan alaih. Dan yang maksud yang dimaksud dalam pembahasan ini tentang syahid Allah bahwa Allah pun mempersaksikan. Artinya Allah pun memberitahukan tentang tauhid dengan ucapannya dalam Quran dan dengan bima ja'ala ayatihi makhluqah dengan tanda-tanda kekuasaan Allah pada makhluk-makhluknya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Setelah berbicara langit, berbicara bumi, dan berbicara apa-apa yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah katakan wabi anfusikum abala tubsirun dan pada diri kamu sendiri apakah kamu tidak melihat pada dirimu ada tanda-tanda kekuasaan Allah pada dirimu, pada tubuhmu, pada badanmu ada tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kamu merasa memiliki dirimu sendiri. Wallah, jantungmu bukan di tanganmu. Jantungmu bukan di bawah kekuasaanmu. Walaupun kamu mengatakan tangan saya bisa genggamkan, saya bisa buka. Mulut bisa kamu tutup, bisa kamu buka. Matamu bisa kamu pejamkan, bisa kamu buka. Paib hatimu, jantungmu, berhentikan sejenak kemudian jalankan lagi. Silakan. Di bawah kekuasaan siapa itu? Di bawah kekuasaan kamu atau di bawah, di bawah kekuasaan Allah yang hati-hati jantung-jantung kita baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha bahwa hati-hati manusia di tangan Allah, di jemari Allah. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Insya Allah, kalau Allah kehendaki Allah matikan dia. Kalau Allah kehendaki Allah hidupkan dia. Karena Bukan di bawah kekuasaan kita, maaf saja kamu nggak bisa berbuat apapun. Maka itu adalah ayat min ayatillah. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayatun min ayatillahi ta'ala. Dalalatuha innama hiya bikhalqihi wa ja'lih. Pembuktiannya adalah dengan penciptaan Allah dan penakdirannya. Allah yang menjadikannya, Allah yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya. Wa amma martabatul amri bidalik wal ilzami bihi. Adapun martabat yang keempat. Peringkat yang keempat harus ada konsekuensinya. Dan tentunya bagi Allah konsekuensi untuk memerintahkan makhluk yang untuk beribadah kepadanya. Karena memang tidak ada ilah kecuali dia. Maka anna mujarradu syahada la yatazimuhu Kalau persaksian saja, sekedar persaksian tidak ada konsekuensinya. Tidak ada konsekuensi untuk amal. Lakin syahada fi hadza. Tetapi persaksian tentang tauhid harus ada konsekuensinya. Tadullu alaihi wa tatadammanuhu. Harus ada bukti-bukti yang terkandung di dalamnya atau merupakan perwujudan dari persaksiannya. Fa innahu subhanahu wa ta'ala syahida bihi syahadah man hakama bihi wa qadha bihi وأمر وألزم عباده به karena Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan dengan persaksian hukum dengan persaksian yang Allah menghukumi dengannya, memutuskan dengannya, memerintahkan dengannya dan mengilzam mengharuskan hamba-hambanya untuk melakukan konsekuensinya. Sebagaimana Allah katakan, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Rabb kamu memutuskan agar jangan kalian beribadah kecuali kepadanya. Kalimatnya qada. Ini syahadah. Allah mempersaksikan dan Allah melakukan perintah. Memutuskan untuk melakukan konsekuensi dari la ilaha illallah. Allah ta'budu illa iya. Jangan beribadah kecuali kepadanya. La tattakhidhu ilaihain isnain. <coughs> Jangan kalian mengambil dua ilah ini juga konsekuensi. Perintah Allah merupakan konsekuensi dari tauhid. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan dalam mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan memurnikan agama ini hanya untuk Allah. Ini juga konsekuensi dari tauhid. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar beribadah kepada ilah yang satu. Itu pun konsekuensi dari tauhid. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan kalian menjadikan bersama Allah ilah yang lain. Itu bukan konsekuensi dari la ilaha illallah. la tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan kalian menyeru, berdoa, meminta kepada selain Allah. Itu pun konsekuensi tauhid. Wal Qur'anu kulluhu syahidun bidzalik. Dan Al-Qur'an seluruhnya mempersaksikan masalah ini. Berarti selesai masalah syahadah. Bahwa syahadah ini memiliki empat maratib dan empat maratib ini harus ada.